Bismillahirrahmanirrahim Coba ikro ya akhwana Man, saya kero Taslah Min fadlik ayah Ikro خلقت للفائدة ضرورة ضرورية في الجبلة فمن قطعت شهوة الطعام حلك اللسان أو الشهوة البقاء انقطع نسلي ولئن لأما بطل الجبلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يحمله وقد قال الله تعالى أشداء على الكفار وأصدار الشدة إلى الغضب ولو بدل الغضب لامتناع جهاد الكفار وقال تعالى والكاذبين الغيظ نمران ولم يقل فاقمين الغيظ طيب Sebelumnya ya ikhwan Waraja'ah qalilan Ma makna Al-khuluq Kama qala mu'alif Fi hadal kitab Ya Ya'qub makna khuluk Apa sih artinya khuluk Akhlak. Apa artinya? Hmm. Ayo, terus Rasihah Persaudaraan hu'af'al bisuhul wa yusrin min ghairi haja ila fikri rawiyah. Ini arti akhlak khuluk suatu ungkapan tentang keadaan suatu jiwa rosikoh ya yang yang betul-betul kuat perbuatan-perbuatannya bersumber darinya dengan mudah tanpa ada haja untuk memikirkan dan pertimbangan langsung spontanitas dengan mudahnya dia berbuat ini akhlak suatu ibarat jadi apa yang ada dalam jiwa kita di dalam ruh-ruh kita itu punya akhlak. Nah, ini akan terungkap dengan tubuh kita. Dengan perbuatan-perbuatan kita. Dengan mudahnya akan melakukan satu aktivitas dengan mudah tanpa ada pikir panjang. Nah ini. Ini namanya khuluk. Dan ketika yang keluar adalah perbuatan-perbuatan jahat spontanitas sifat dia nam jahat jiwanya jahat maka dikatakan sebagai Hulukon hasanan ahlak yang baik nah ini ada seruan untuk jihad fisabilillah langsung karena jiwanya memang jiwa seorang mujahid jiwa seorang yang akhlaknya bagus sudah dia langsung memanggil seruan tersebut tanpa ada pikiran terasa berat, pertimbangan-pertimbangan terasa berat tidak ada. Dengan mudahnya keluar dari duduk hatinya yang paling dalam kemudian diiringi dengan apa perbuatan-perbuatannya. Nah ini. Nah ketika mungkin akhlaknya jelek keluarnya ada sambutan sihat ternyata hatinya apa? nggak mau untuk memenuhi panggilan tersebut dengan banyak alasan. Nah, inilah yang dinamakan hulukon sayyah atau ahlakul mamudmah. Ini ya, ahlakul madmumah, ahlak yang jelek atau yang baik artinya ahlakul karimah, ahlak yang baik, ahlak yang mulia. Ahlakul karimah lawannya ahlakul madmumah yang tercela. Nah ini seruan untuk sodakoh langsung spontanitas dia dengan ringan tangannya mengeluarkan hartanya tanpa pikir panjang. Ini namanya ahlak. Ahlaknya baik karena keluarnya adalah perbuatan yang baik. Sehingga dikatakan khulukun hasanah. Ketika dia mengangkat tangannya nggak mau sodakoh, pikir-pikir, ya karena mungkin ya dia bakhil terhadap hartanya. Nah ini, ini namanya khulukun sayya atau akhlakul madmuma. Nah ini pengertian khuluk. Secara ringkas dikatakan oleh Syekh Ibn Saimin apa kemarin? Ada yang ingat? Ayo. As-suratu ah, Islamir Alati Ayo, asan tahu berikfik. As-suratul batinah. Ini ya surah bentuk batinnya seorang yang mana dia akan bertabiat dengan sifat-sifat tersebut akan terungkap dengan anggota badannya yang ada dalam jiwanya yang ada dalam hatinya akan terungkap dengan perbuatan-perbuatannya akan di atasnya perbuatan tersebut. Nah, as-surah as-suratul batinatu allati taba'a biha an al insan Nah, demikian. Kemudian Syekh Al-Muallif rahmatullah mengatakan wa qad zama ba'du man halabat alaihi abattala fastathqala riyadu dan sungguh sebagian orang-orang yang menyangka zama ya menyangka yang salah zama menyangka yang ini sangkaan yang 75% salah Nah, ada don. Kalau don itu menyangka 75% mendekati kebenaran. Ini don. Kalau zama ini menyangka yakni mendekati salah, banyak salahnya sangkaan ini. Nah, sebagian menyangka Nah, sebagian orang menyangka bahwasanya hula basali batalah orang yang telah terkalahkan dengan sifat kepahlawanannya yakni sifat kepahlawannya dia terkalahkan dengan sifat jeleknya. Nah, sifat kepahlawanannya untuk misalnya yakni berjihad, untuk bersodakoh sebagai sifat pahlawan yang memberani, untuk sebagai orang yang dermawan, ini terkalahkan. Maka bagaimana akibatnya? Yani wastaf kola aryado terasa berat untuk melakukan suatu ini riadoh, olahraga untuk melatih dirinya melatih jiwanya ini terasa berat ini sebagian orang menyangka demikian ketika punya sifat sudah tabiatnya seperti ini sebagian orang ya karena memang sudah tabiatnya nggak bisa dirubah sehingga sudah nggak ada usaha untuk bagaimana merubah yang jelek menjadi yang yang baik nah ini yang pencuri tetap pencuri, yang bezina tetap bezina, yang tukang hibah tetap tukang hibah. Nah, seandainya dia sifat nam kepala hawananya bisa menang, dia berani untuk berusaha nam untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut, niscaya akan hilang. Tapi karena sangkaan dia yang salah bahwasanya Nam ini adalah sudah pembawaan, sudah tabiat dia, nggak bisa dirubah, sudah. Akhirnya pun dia sangat berat untuk melakukan, untuk ada usaha untuk merubah sifat-sifat tersebut. Annal akhlaq la yatasawwar bahwasanya namanya akhlak, nam itu nggak akan bisa berubah. Ini sangkaan yang salah. Tidak tergambarkan sama sekali. Tidak ada gambaran bagi orang-orang yang kepahlawannya telah terkalahkan dengan sifat-sifat jahatnya. Enam, nggak tergambarkan untuk dirubah akhlak yang jelek tersebut. Kama Allah la yatasawwar Nam takyiru suratil dohir Sebagaimana Nam tidaknya bisa dirubah Bentuknya perubahan Bentuk secara dohirnya Nam Ini kias yang salah Ketika dohirnya ini tampan. Bagi laki-laki yang perempuan cantik. Ini nggak bisa dirubah, sudah cantik ya cantik, nggak bisa dipoles. Walaupun mungkin tadinya jelek, kemudian dipoles sehingga cantik dikasih gincu, dikasih minyak wangi dan sebagainya. Nah, tetap masih kelihatan aslinya. Nah ini tetap masih kelihatan aslinya walaupun mungkin sekilas tambah cantik tapi itu bukan yang sebenarnya. Dan ini menyamakan demikian. Yang sangkaannya salah menganggap karena tubuh kita yang gagah ya gagah tetap nggak bisa berubah, yang cantik ya cantik, kemudian karena ini nggak bisa dirubah, maka sifat batinnya, sifat tabiatnya, sifat tabiatnya dia pun tidak bisa untuk di dirubah. nggak ada gambaran untuk di dirubah. Ini sebagian orang demikian menyangka bahwasanya tabiat sifat asli itu nggak bisa dirubah. Tapi yang benar adalah bisa dirubah. Sebagaimana akan dijelaskan insya Allah wal jawabu. Jawabannya adalah kata beliau annahu law kanatil ahlaku la tuqbal Maka sesungguhnya seandainya ahlak ini enam tidak bisa menerima adanya perubahan maka lam yakun lil mawaid wal wasaya maknan maka di sini ketika akhlak tabiat jelek enam nggak bisa dirubah seandainya nggak bisa dirubah maka nggak ada artinya nggak ada maknanya suatu nasihat nggak ada artinya adanya suatu nasihat-nasihat wasiat kepada kaum muslimin Enam. Ini adanya wasiat, adanya mau nasihat, sanapan rohani. Ini tujuannya adalah untuk merubah akhlak-akhlak yang jelek. Ini, ini diantara faedah ketika adanya tausiah, adanya nasihat agar berubah sifat-sifat jeleknya. Yang pemalas menjadi semangat ketika belajar, yang mungkin ada sifat sombong sehingga akan hilang sifat sombongnya ketika ada sifat ria sehingga akan hilang riaknya ketika mendengar nasihat-nasihat dari seorang alim nah ini nah seandainya nggak bisa dirubah tentunya ini juga nggak ada artinya nasihat tersebut wa kaifa tunkiru ahlaki wa nahnu nara as Yustaknas. Bagaimana engkau mengingkari adanya perubahan akhlak enam tabiat wanahnu dan kita melihat bagaimana di sana ada binatang buruan yang galak ya binatang buas binatang yang masih liar toh bisa di yustaknas bisa di apa disinakan ini ya binatang buas mungkin anjing atau mungkin binatang-binatang liar kuda dan sebagainya lumba-lumba ini bisa ditundukkan bisa apa dijinakan yang asalnya adalah mungkin nggak mau diatur tapi karena memang dilatih dilatih jadi berubah mudah di diatur kuda nah ini ditangkap kemudian dilatih sehingga untuk sebagai kendaraan ada dokar. Ini adalah dilatih. Mulutnya dikasih tali ketika belok kanan ditarik ke kanan, ketika belok kiri ditarik sebelah kiri. Nah, ini yang tadinya asalnya memang liar tapi karena dilatih dilatih sehingga berubah menjadi nurut. Apa akan diingkari dengan demikian? Tentunya tidak wal kalbu demikian juga anjing wal kalba anjing kita lihat anjing bagaimana yu'allam diajari anjing pun diajari sehingga menjadi anjing yang terdidik enam terkal akal meninggalkan makanan anjing tahu kapan jam makan kapan jam tidak makan dikasih waktu nah ini anjing-anjing mungkin yang biasanya untuk apa pemburu-pemburu para pencuri yang dipakai oleh para aparat polisi. Nah, ini dilatih. Ya, kapan jam makan, kapan jam enggak makan, dilatih sehingga tahu. Nah, demikian juga mungkin ayam-ayam yang punya ayam jam makan tahu, ini jam makan pagi nunggu-nunggu kepada tuannya. Ya karena dilatih kebiasaan. Oh ya, jam pagi jam 6 ayamnya menunggu-nunggu untuk dikasih makan. Nah, wal faras demikian juga kuda diajari. Nam tu alam husnul masih untuk berjalannya baik diajari dokar ya diajari bagaimana jalan yang baik tidak terlalu kencang tidak terlalu lamban ketika ingin kencang dicambuk menandakan oh ya ingin tambah kencang larinya dicambuk ceter tambah kencang kudanya nah ini ini karena diajari diajari sebuah ilmu nah yang tadinya enam yang nggak mau diatur yang tadinya ingin bebas tapi karena ada pengajaran sehingga dia pun just yustaknas jinak wajah zaudatul Ingkian mudah dikendalikan illa anna ba'dul tiba' syari'atun syari'atul qubuli lis-shalah. Nama ba'daha musta'ibah. Kalau tidak demikian keadaannya, maka sebagian tabiat-tabiat binatang itu sifatnya ada yang cepat menerima untuk diperbaiki, untuk tunduk, untuk mudah diatur dan sebagiannya adalah susah untuk diatur. Ini sebagian memang mudah, sebagian juga susah Manusia juga demikian manfaatnya ada yang gampang diatur, ada yang susah di diatur. Kembali kepada masalah khuluk, masalah akhlak, ini tabiat yang ada pada diri manusia berbeda-beda. Yang ini alhamdulillah kalau seandainya diberi khuluk yang baik, tabiatnya baik termasuk padullah ya keutamaan Allah yang diberikan kepadanya. Lain, nah ini bersyukur menjadi orang-orang yang mungkin dia penyabar, menjadi orang-orang yang terus dia orang sifatnya sungguh-sungguh istihad di dalam belajarnya nah, dan orang-orang yang sifatnya malas belajarnya segera merubah sifat tersebut yang orang sifatnya adalah mungkin bahil terhadap harta untuk merubah sifat tersebut dengan masalah harta itu dengan usaha nah ini dengan usaha <clears throat> wa amma hiyalu man anna fil sibillah la Adapun angan-angan orang yang berkeyakinan bahwasanya sesuatu tabiat pembawaan yang ada pada diri manusia layak tahuyar tidak akan berubah. Faklam ketahuilah. Jadi seandainya ya ada yang berangan-angan <clears throat> berkeyakinan apa-apa yang sudah jadi pembawaan tabiat aslinya layak tahuyar maka perlu diketahui bahwasanya annau sal maksud dan bukanlah maksud yang sebenarnya itu adalah kom al hadi sifah sifati bil kuliah yakni bukan maksudnya adalah kom hadi sifah membelenggu sifat ini secara keseluruhan <clears throat> jadi bukan artinya secara total 100% sudah membelenggu sifat ini secara kuliah keseluruhan bukan itu Bukan itu. Nah, ini seandainya memang apa khayalan-khayalan yang berkeyakinan bahwasanya jibillah ini pembawaan seorang, tabiat seorang itu enggak dirubah, enggak bisa dirubah, ketahuilah bahwasanya itu adalah maksudnya bukan membelenggu secara keseluruhan sifat tersebut. Jadi masih ada kesempatan untuk dirubah kalau mau berusaha. Karena adanya suatu riado. Sehingga kita di sini babnya kita bu Kitabu Riyadhah Riyadhatin nasi Kitab masalah olahraganya jiwa. ini perlu adanya olahraga, adanya usaha bagaimana jiwa untuk menjadi baik yang tadinya mungkin jahat dan tahdib, pengarahan, mendidik akhlak untuk jadi baik dan bagaimana pengobatannya ketika memang terjadi adanya akhlak-akhlak yang jahat Wa innama al-matlubu minar riyadah ruddu sahwati ila itidal. Dan sungguhnya hanya saja yang dikehendaki, yang dimaukan adanya riyadah di sini itu adalah mengembalikan sahwatnya kepada tindakan-tindakan yang memang adil. Nah ini, ini masalah sahwat, masalah syahwat. Jadi jangan terlalu berlebihan syahwatnya dan juga jangan terlalu ke bawah sampai meninggalkan syahwatnya. Gak mau menikah misalnya. Yang terlalu tinggi syahwatnya sampai berbuat zina, jangan terlalu. Jangan jangan demikian sehingga di, di sini diadakan riyadhah. yakni olahraga. Bagaimana olahraganya? Yaitu dengan jiwanya dilatih dengan cara berpuasa. Nah di sini di sini maksudnya adalah untuk mengembalikan sahabat ini ke tindakan-tindakan yang memang adil, tidak tafrid, tidak ifrat, tidak mengurang-urangi dan juga tidak menambah-nambahi. Mengurang-urangi dalam artian hulu sampai berbuat zina karena sangat tingginya syahwatnya terhadap perempuan sehingga berbuat zina atau mengurangi sampai dia bertindak nggak mau menikah nggak ada syahwat Nah ini jangan demikian. Maka yang tinggi sahwatnya untuk membalikan nam di, di bawah bimbingan syariat Islam dengan cara berpuasa yang tujuannya yang faedahnya adalah untuk mengembalikan sahwatnya kepada sahabat-sahabat yang adil. Demikian. Alladhi huwa wasatul bain baina al-ifrat wa tafrid. Yang adil ini termasuk tindakan tengah-tengah antara ifrat dan tafrid. Ini iktidal. Tindakan keadilan dalam satu syahwat. Jadi enggak ifrat dan juga tidak tafrid. Enggak sampai hulu dalam syahwatnya sehingga dia berbuat ya pacaran, pegang-pegangan sama perempuan sampai ujung-ujungnya berbuat zina. Ini namanya ifrat. Ada yang tafrid jangan juga sampai meninggalkan wanita sampai terus nggak ada sahabat sama sekali sampai nggak bisa hidup burungnya. <laughs> Afan ya. Jangan demikian. Jangan demikian. Nah, seorang muslim harus iktidal. Dia adil di dalam masalah sahwat Dalam masalah makan juga demikian. Dia harus adil dalam masalah makan. Jangan sahwatnya makan-makan terus. Dipenuhi sahwatnya ikan-ikan terus. Nah ini, ini juga akan berpengaruh jelek pada jiwanya, pada tubuhnya dia akan berpengaruh jelek. Nah, diterangkan juga dalam <clears throat> Ibnu Qayyim masalah makan akan terangkan Tapi secara kilas bahwasanya hulu dalam masalah makanan itu adalah jelek, mengakibatkan akan rusaknya sebuah fisiknya dan juga akan merusak jiwanya, rohnya akan terpengaruh. Habis waktunya ya. Baik, mungkin ini ya yang bisa kita baca. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bishawab. Ilahuna. Taqwa dulu. Untuk